hakikat hukuman yang sungguh luar biasa. Ya sama teman saja didiemin enak enggak? Ente dia ngomong dong ngomong enggak apa-apa kalau caci-caci, pukul-pukul tapi jangan diem dong sampai ngomong kadang-kadang ya. Sama suami juga didiemin sama suami, didiemin melulu. Ayo, enak enggak? Ya kita didiemin sampai kita ngomong, bang tolong bang, ngomong terus terang, ngomong, diem saja, ngomong. Kalau saya salah tolong pukul, gak apa-apa pukul, tapi jangan diem toh. Nah, kenapa sampai begitu? Nah didiemin berpaling itu adalah menyakitkan. Ini suami yang berpaling. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau sudah Allah berpaling artinya rahmat dijauhkan darinya. Pertolongan dijauhkan darinya. Kalau sudah rahmat dan pertolongan dijauhkan darinya yang ada adalah semuanya siksa dan sungguh sangat mengerikan. Dan kapan bisa kita tepis itu semuanya agar Allah kembali melihat kepada kita menyesal di hati kita dengan penyesalan yang sesungguhnya itu adalah langkah pertama menuju tobat. Yang tidak pernah menyesal susah meninggalkan kejahatan tersebut. Kalaupun dia meninggalkan pekerjaan karena dia tidak pernah menyesal, dia tidak melakukan pekerjaan tersebut hanya karena dia mungkin belum punya kesempatan, belum bertobat. Jadi menyesal ini adalah langkah pertama dan utama jadi orang bagi orang yang ingin menuju pertobatan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membesarkan penyesalan ini sudah kita bahas yang lalu, akan tapi penyesalan apa yang kita butuhkan? Nyesal karena takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Dosa ini ada hukumannya di dunia, dihujat oleh manusia, dan dihukum oleh Allah. Sampai mohon maaf kita masih ingat mendidik anak di saat anak melanggar. Ada silsilah pengajian kita ada mendidik anak di saat anak melanggar. Jadi ada seorang tua di saat menemukan anaknya melanggar, mohon maaf. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua yang hadir dan para pendengar semuanya. Amin. Misalnya anak terjerumus dalam kehinaan zina. Kadang-kadang yang ditakuti oleh orang tua itu apa? Nanti tetangga pada tahu, aku malu. Eh, itu saja yang ia takutkan. Malu dihujat oleh masyarakat, tidak malu di Allah berpaling darinya. Malu hanya pengen di, malu dihujat masyarakat. Takut ketahuan oleh tetangga, ketahuan oleh ada itu rendah, remeh kalau orang dicaci oleh manusia sejagat asalkan Allah tidak marah itu sudah untung. Jangan pengennya kita dengan manusia, manusia juga menilai kita, melihat kita dan juga Allah ridho kepada kita. Lah, ini permasalahannya cara pandang. Jadi kemaksiatan itu dihubungkan dengan manusia, itu tidak akan menyesal secara sesungguhnya tuh. Jadi takutnya hanya hujatan manusia. Takutnya hanya dicaci oleh manusia. Takutnya hanya direndahkan oleh manusia. Takutnya hanya ditinggal oleh manusia. Penyesalannya hanya itu saja dan itu belum tobat. Maka sering kita hadirkan tobat itu takut kepada Allah bukan hanya takut dihujat masyarakat. Waduh, tercemar keluargaku. Gara-gara kamu, keluarga kita kan terhormat. Ini jatuh, hina. Apa kata orang, apa kata ini. Kita kan keluarga ustad. Oh, ustad. Rupanya ustad hanya pengen dipandang manusia. Nah ini penyesalan kayak begini belum tobat. Tapi penyesalan yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah. Siksa Allah, siksa Allah, hukuman Allah, murka Allah, Allah berpaling. Itu yang harus dihadirkan rasa takut yang semacam itu. Jadi lanjutan dari penyesalan yang kemarin yang kita bahas bahwasanya menyesal yang sesungguhnya adalah hadirkan. Menyesal karena dengan dosa ini Allah akan memberikan hukuman. Maka yang takut hukuman Allah itu hakikat tobat. Kalau orang takut hukuman Allah, orang takut. Takut secara sesungguhnya. Tapi kalau takut hukuman manusia, di saat tidak ada manusia, dia bisa melanggar lagi. Tapi kalau takut hukuman Allah, ketahuilah, ia meyakini Allah selalu melihatnya, sehingga susah baginya untuk mengulang kembali. Kalaupun dia harus mengulang, tentu di saat ia lalai, bukan karena dia melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertobatan. Nah, setelah orang menyesal itu, kemudian ada lanjutannya syarat taubat, bahwasanya orang itu harus meninggalkan pekerjaan. Dan sebenarnya ya, dengan menyesal yang sesungguhnya secara otomatis orang itu tidak akan melakukannya. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut syarat-syarat yang lainnya, cukup beliau mengatakan at-taubatu an-nadamatu. Taubat itu adalah nyesal. Karena ini kuncinya. Yang menyesal secara sesungguhnya ia akan secara otomatis meninggalkan. Yang menyesal secara sesungguhnya ia berjanji untuk tidak akan mengulangi. Jadi syarat tobat yang sering-sering disebut oleh para ulama, syarat tobat adalah satu, menyesal, kedua, meninggalkan pekerjaan, ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi kalau orang bertobat itu adalah menganggap dosa itu benar-benar jelek, hukumannya mengerikan dahulu, sekarang, dan akan datang. Sehingga syarat tobat kan ada tiga, menyesal. Menyesal itu dahulu. Buahnya adalah sekarang saya tidak melakukan, berjanji tidak mengulangi ke depan saya tidak akan mengulang kembali. Jadi ini adalah syarat tobat tiga itu maksudnya ya sudah dosa ini memang tidak boleh terjadi padaku dahulu, sekarang dan akan datang. Sehingga disebutkan dengan kesempurnaan syarat tobat satu, dua, tiga. Menyesali yang lalu dengan harapan dengan penyesalan ini kita bisa meninggalkan pekerjaan saat ini kemudian kita berikar untuk tidak melakukan di yang akan datang jadi orang hakikat tobat adalah tidak pernah berangan-angan ya sekaranglah tobat tapi gimana nanti ya dilihat dulu nggak ada belum tobat itu jadi berjanji betul saya tidak ingin mengulangi itu hakikat tobat dengan tiga syarat. Jika itu ada urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika nanti hubungannya dengan sesama manusia, maka ada tambahan satu lagi yaitu, jika itu berkenaan dengan uang maka dikembalikan. Jika kita pernah menggunjing kita mohon maaf. Tapi itu semua juga ada cara-caranya dalam bertobat. Jadi kepada manusia ada tambahannya. Kepada Allah lebih gampang bertobat. Maka dari itu jika ada orang punya kesalahan dosa kepada Allah cukuplah biar Allah yang tahu. Enggak usah gembar-gembar ke sana kemari. Seperti dosa zina naudzubillah. Allah. Allah akan mengampuni dosanya seorang hamba selagi tidak terang-terangan dalam melakukan dosa. Tidak ada orang zina terang-terangan. Nggak ada orang zina di tengah lapang. Nggak ada orang zina di perempatan. Orang gila pun tidak akan melakukan seperti itu. Akan tapi yang dimaksud terang-terangan dalam berzina itu adalah orang berzina di malam hari, esok harinya cerita kepada orang di sekitarnya. Bodoh. Itu tanda dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpleset, terpleset kembalilah kepada Allah dan jangan cerita kepada siapapun dan ini dosanya kepada Allah. Biarkan Allah yang tahu, jangan ada yang lain yang tahu. Ini dosa kepada Allah. Biarkan Allah yang tahu, Allah yang akan mengampuni. Tidak ada perlunya orang lain tahu. Ini dosa kepada Allah, tolong ini diingatkan kepada orang yang biasa bercerita tentang dosanya kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia, iya, kita harus minta maaf kepada orang yang kita salahi. Kita berbuat salah dan dosa kepada seseorang, maka caranya harus kita minta ridho. Kalau itu uang yang kita ambil, maka kita kembalikan. Kalau kita pernah menggunjing, kita harus minta maaf. Dan itu pun oleh para ulama dijelaskan caranya. Jangan terlalu polos, ternyata membebani diri kita. Ulama menjelaskan, kalau kita mengambil duitnya orang lain, kita pengen tobat bagaimana? Kembalikan duitnya. Nauzubillah. Kita mencuri duitnya seseorang harus kembalikan. Kalau tidak dikembalikan belum sempurna tobatnya. Jika kita ada duit. Kalau tidak berusaha. Cara mengembalikannya bagaimana? Dilihat. Orang itu tahu tidak waktu kita ambil duitnya? Kalau dia tahu waktu kita mengambil duitnya, kembalikan di depannya terang-terangan, Pak, ini kesalahan saya, dulu saya mencuri. Sampean juga tahu waktu saya mencuri, ini saya kembalikan. Dan saya minta maaf. Tapi kalau waktu kita mengambilnya, naudzubillah. Kalau waktu mengambil tidak tahu orang yang punya duit itu, cara mengembalikannya pun dengan cara jangan terang-terangan. Pak, mohon maaf, ini 4 tahun yang lalu saya mencuri duitmu 300 ribu, ini saya kembalikan. <laughs> Dia bisa naik hitam. Oh ini kurang ajar, eh, cari itu pantesan lah. Akhirnya timbul suudan. Jangan-jangan yang lain kamu ngambil juga ya? Ah, kan? Gara-gara salah minta maafnya. Kalau dia tidak tahu bahwasanya kita yang mengambilnya, ini contoh kita. Insya Allah kita tidak mengambil. Amin. Ini contoh saja. Kalau dia tidak tahu kita yang mengambil, maka caranya kembalikan begitu saja dengan cara apa saja. Cari nomor rekeningnya atau titip amplop atau apa. Eh, pokoknya nyampe ke tangannya beres. Selesai. Begitu juga menggunjing. Hati-hati ya Allah. Dosa kepada Allah ternyata sangat mudah dan gampang, tapi kepada manusia ini berat. Kalau kita menggonjeng seseorang, kalau kita belum mendapatkan maaf, maka ketahuilah tidak akan kita bisa masuk surga, maka jaga lidah jangan mudah menggonjeng orang. Sebesar kadar dosa yang kita gunjing Sebesar itu juga dosa yang kita dapat Bahkan lebih menggunjing satu dosa yang sebegitu gedenya maka kita mendapatkan lebih dari itu semakin gede yang kita gunjing semakin dosa gede kita menggunjing orang berzina dosanya lebih gede dari zina Allah kelihatannya Mas suci Ustazah, ustaz, tidak pernah melakukan zina memang iya. Tapi setiap hari gunjing. Itulah selingkuh sama si A. Ketahuilah bahasanya, ternyata gunjingannya ini lebih gede daripada zinanya itu sendiri. Allah. Cara minta maafnya bagaimana? Tinggal kita lihat. Tahu tidak dia di saat kita gunjing? Kalau dia tahu kalau kita menggunjingnya maka kita terang-terangan mohon maaf, maafin saya kemarin saya khilaf. Sampean tahu sendiri saya menggunjing, sampai rekamannya nyampe kan, itu saya nyesel mohon maaf. Saya harus nembus bagaimana cara? Maafkan saya, maafkan saya. Harus ngomong begitu karena dia tahu kalau kita menggunjing. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita menggunjing, kita harus minta maaf. Cuman caranya tidak langsung datang. Kalau datang malah jadi musuh nanti. Datang dengan polos punten bu Kenapa? Mohon maaf Kenapa? Saya kemarin seharian gunjing ibu Gunjingnya bagaimana? Ibu begini-begini Tambah marah namanya Kurang ajar ya Ternyata tidak begitu Ada caranya kalau kita pernah menggunjing seseorang Dua hal yang harus kita lakukan Yang pertama mintakan ampun kepada Allah orang tersebut. Ya Allah ampuni orang itu karena aku telah menggunjingnya. Kita mintakan ampun dia itu. Ini berat ini. Kenapa menggunjing itu berangkat dari benci, dari dengki. Orang kalau tidak ada benci dan dengki gak akan menggunjing. Maka dengan seperti ini mengobati, ya Allah ampuni orang itu. Kemarin telah aku gunjing, ya Allah. Satu. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Jelas. Sebut kebaikan orang tersebut di tempat kita pernah menyebut kejelekannya. Beres, selesai di hadapan manusia. Beres. Tidak usah kita terasa terus terang di hadapannya. Sebab terus terang itu bisa saja menyulutkan api permusuhan. Ya, ini ada tata caranya. Makanya kalau tidak belajar sama ulama nggak ketemu. Ini ulama jelaskan begitu. Cara tobat polos-polos. Berantem melulu. Jadi ada cara tobat dengan sesama manusia. Baik. Ini adalah masalah pertobatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus harus kita hadirkan sebelum melangkah. Ibadah sebanyak apapun kalau langkah ini belum disentuh, belum dilewati, kalau lamar apa uh, wilayah ini belum kita lewati, wilayah tobat ini belum kita lalui, maka susah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dosa-dosa menjadikan doa tidak dikabul, amal ditolak. Ada orang dengan Badan dengan baju yang compang-camping, kepalanya berdebu, kelihatannya kusut, seolah-olah orang ini tidak cinta dunia, menengadahkan tangan kepada Allah, minta kepada Allah. Nabi Muhammad mengomentari, "Anna yustajabu lahud du'a." Gimana akan dikabul orang itu? Gimana bisa diterima oleh Allah orang tersebut? Kenapa? Malbasuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Yang dimakan haram yang dipakai dari haram. Dia punya dosa. Dengan dosa dia memohon kepada Allah. Kosong, tidak diterima oleh Allah. Maka langkah pertama dan utama untuk menuju ridha Allah adalah membesarkan rasa penyesalan kita untuk sampai kepada tobat nasuh, tobat yang sesungguhnya, baru nanti kita berjalan selanjutnya. Dan ingat dosa bukan saja kepada Allah, dan juga ada dosa kepada manusia. Allah. Dosa kepada sesama manusia. Baik, ini adalah mukaddimah dan kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikamnya Ibn Atta'ilah as dari kita bisa sampai kepada hikmah yang ke-50 hikmah yang ke-50 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal Al-hikmatul khamsun Hikmah yang ke-50 La saghirata Tidak ada istilah dosa kecil Iza qabalaka adluhu Jika Allah Memperlakukan engkau Dengan keadilannya Walakabirata dan tidak ada dosa gede idza wajahaka fadluhu jika Allah memperlakukan engkau dengan kemurahannya qobala itu maksudnya memperlakukan sama dengan wajah memperlakukan maksudnya ya menghadap dengan kepadamu dengan jadi memperlakukan seperti sering kita dengar dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Itu pembagian syariat saja. Bahwasanya ada dosa gede, ada dosa kecil. Dosa gede kayak zina, riba, bunuh, bunuh diri, minum khomer, makan hartanya anak yatim, ngambil hartanya orang lain. Itu dosa-dosa gede yang ada ancamannya di dalam Al-Quran. Ada dosa gede, ada dosa kecil. Mungkin dosa kecil tidak usah dibuat contoh. Contohnya kayak apa dosa kecil? <laughs> Jangan mengatakan dosa kecil. Itu hanya pembagian saja, bukan hakikat. Pembagian saja bahwasanya dosa itu ada dosa gede, ada dosa kecil. Ada isyarat dari Allah, "In tajtani bukaba iramatun hauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika engkau menjauhi dosa-dosa gede, lah ini isyarat dari Allah bahwasanya ada dosa-dosa gede. Jadi ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tapi pembagian dosa besar dan dosa kecil ini ini hanya sekedar pembagian secara syariat berkenaan dengan besarnya bahayanya kepada manusia. Kepada Allah tidak ada yang bahaya. Jadi semakin gede bahayanya tingkat dosa ini kepada manusia, semakin gede ini dosanya. Misalnya makan hartanya anak yatim. Gede karena anak yatim mestinya ditolong malah di itu. Membunuh seorang muslim dosa gede karena seharusnya dijaga malah dibunuh. Durhaka kepada orang tua gede karena seharusnya kita kasih sayang. Jadi ternyata dari dosa-dosa besar itu semuanya adalah disebut sebagai dosa besar karena tingkat bahayanya kepada kemaslahatan bangsa manusia. Jadi pembagian dosa besar dan kecil itu urusannya dengan manusia. Kemaslahatan kepada manusia. Selagi ada sangkut pautnya dengan merusak kemaslahatan kepada manusia, maka digelari dengan dosa gede. Ini rata-rata dosa besar semacam itu. Ini jadi pembagian dosa ini besar atau kecil, ini karena di saat membicarakan hubungan dosa ini dengan manusia, akibatnya dengan manusia maka ada yang gede ada yang kecil nah, nih kalau ada orang melihat mohon maaf melihat aurat <laughs> ini disebut sebagai dosa kecil lap begitu dosa kecil karena apa bahayanya kepada manusia tidak terlalu besar tapi kalau sudah sampai nempel yang ceprok dosa gede ini berkenaan dengan urusan dengan manusia tapi dosa besar dan kecil di hadapan Allah, ah, kita sebagai hamba di hadapan Allah nggak ada beda, besar kecil sama bahasanya. Dosa gede dan kecil itu maknanya adalah kita melanggar Allah, mengundang murka Allah. Murka Allah itu mengerikan. Jadi jangan sampai orang lalu ngentekin, eh dosa kecil. Santri biasanya itu membaca kitab Sulam Taufik, kabair dosa besar, dosa besar. Eh ini kecil. Dalam hoyatul usul di akhir bahasanya dosa kecil. Ah, kecil. Kecil. Salat habis. Allahu Akbar habis. Habis. Bukan seperti itu. Memang pembagian secara syariat semacam itu karena ditinjau dari besarnya bahaya kepada kemaslahatan manusia. Tapi hakikatnya di hadapan Allah sama bagi seorang hamba yang kenal Allah, besar atau kecilnya dosa itu sama karena apa? haknya Allah itu adalah untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, maka besar atau kecil pelanggaran di hadapan Allah ini adalah sama. Bahkan sampai urusan yang namanya makruh. Makruh itu kan hakikatnya bukan dosa. Orang melakukan satu yang makruh itu kan tidak dosa. Tapi di saat dia merendahkan, jadi kalau orang kalau dosa kecil itu, maka dosa gede dilakukan seorang hamba, tapi ternyata di saat dia melakukan dosa tersebut menjadikan dianya menyesal dan sangat menyesal. Sederhana. Allah mudah mengampuninya. Tapi dosa kecil kayak apapun ternyata dia dengan kesombongannya melakukan dosa tersebut jadi gede. Karena yang menjadikan gede bukan pekerjaannya itu tapi bagaimana hati kita di saat melakukannya makruh. Ada sunnah. Meminum dengan tangan kanan hukumnya adalah sunnah. Meminum dengan tangan kanan adalah sunnah. Orang meminum dengan tangan kiri tidak dosa. Tapi bisa dikasih tahu, Pak, minum dengan tangan kiri itu sunnah Nabi Muhammad. Lalu dimatakan, ah nggak mau, berubah. Yang semula ini hanya sekedar makro, tapi haram. Kenapa? Dia meninggalkan itu karena merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berubah nilainya. Ingat hati-hati. Ini mula-mula sunnah. Saya minum dengan tangan kanan itu sunnah. Tapi di saat dia disuruh, ibu pakai tangan kanan itu sunnah Nabi. Ah enggak, pakai sunnah sunnah. Ah, merendahkan siapa? Nabi Muhammad. Makanya pernah ada suatu ketika ada orang datang ke orang minum dengan tangan kirinya. Nabi Muhammad mengatakan ishrab biyaminik. Minum dengan tangan kananmu. Diingatkan Rasulullah. La astati, enggak bisa ya Rasulullah. Sombong benar tuh. Enggak ya? bisa. Jadi nah, ada merendahkan Nabi Muhammad, enggak mau mendengar, biarpun itu sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Tapi ternyata dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga Nabi Muhammad akhirnya mengatakan las tata'ta kau tidak akan mampu. Setelah itu tangannya jatuh dan tidak bisa lagi meminum dengan tangan kirinya. Nah ini. Jadi berubah. Sehingga benar ada sunnah Nabi kalau ada orang merasa risih dengan sunnah Nabi wajib hukumnya. Mengkosor sholat di dalam perjalanan adalah sunnah. Kalau merasa sombong, ah masa saya lebih senang empat rakaat, maka menjak, melakukan sholat dua rakaat di perjalanan jadi wajib. Semua sunnah, kalau kita merasa enggan dengan sunnah Nabi, maka hukumnya melakukan sunnah jadi wajib. Karena permasalahannya bukan masalah sunnahnya, tapi hatinya kita dengan sahibus sunnah Nabi Muhammad SAW seperti apa dengan orang yang punya sunnah itu bagaimana jadi intinya di dalam hati begitu sebaliknya amal sekecil apapun kalau ternyata maknanya pengagungan kepada Allah ini adalah nilainya mulia ada seorang sufi besar Bishr Ibn al-Harith al-Hafi Bishr al-Hafi itu Suatu ketika dia berjalan kakinya menginjak kepada kertas. Setelah kertas itu dilihat ternyata ada namanya Allah. Nyeselnya tidak ada habis-habisnya kertas langsung diambil dan dibersihkan. Kemudian dia punya uang hanya satu dirham waktu itu adalah duit mahal, duit banyak, paling mahal. Selangsung dibelikan minyak wangi. Duitnya itu lalu diminyaki wangi kertas yang pernah diinjeknya itu diminyai wangi, lalu ditaruh di tempat atas yang aman sehingga tidak bakal jatuh dan diinjak. Ternyata dilihat, dia melihat di dalam mimpi kabar gembira bahwasanya engkau telah agungkan namaku dan engkau telah aku muliakan wahai Bishr al-Hafi. Jadi Allah memuliakannya. Lihat, karena apa? Sepele tapi maknanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya kalau orang sudah mengentengkan yang makruh, ah makruh saja. Makruh lihat, mukaddimah melakukan yang haram karena dia ngentengin yang makruh. Maka orang yang menuju jalan keridhaan Allah biarpun yang makruh jangan dibiasakan. Kalaupun Anda belum bisa melakukan yang sunnah, minta minta ampun kepada Allah. Ingat bahasanya saat itu Anda melanggar. Mungkin misalnya sampai para ulama dianjurkan kalau minum itu lagi ber duduk berdiri duduk. Rupanya karena posisi yang tidak memungkinkan untuk duduk, diminum dengan berdiri, dibaringin dengan doa. Membaca sholawat kepada Rasulullah agar menunjukkan raya penyesalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi yashrabu qa'idan wa qa'iman. Salawat kepada Nabi Muhammad yang pernah minum dengan duduk tapi juga pernah sesaat minum dengan berdiri. Ingat, memang Nabi Muhammad pernah minum dengan berdiri, tapi berdirinya Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahasanya duduk tidak wajib. Duduk sunnah karena adab Nabi Muhammad tapi menganjurkan kalau minum duduk. Jadi kita itu minta maaf kalau kita minum dengan tangan kiri ingat baca. Ternyata tangan kanannya nggak bisa, tidak tahu karena sakit atau apa, Tidak bisa minum dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kiri dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengajari saya minum dengan tangan kanan tapi sekarang saya tidak bisa ya Allah ah, tunjukkan rasa penyesalan ini maknanya tinggi jadi hadirkan kalau kita melakukan yang makro itu adalah nggak baik bukan seenaknya sekarang gaya gaya hidup umumnya orang memotong itu kan dengan pisau adalah dengan tangan kanan ya. Buahnya di tangan. Setelah dipotong berarti makannya pakai tangan. Nah, ini kalau orang kenal Allah akan sadar ini. Astagfirullahaladzim, sadar. Yang nggak sadar ya karena tidak pernah mencermati apa yang dilakukan. Nih, memang sudah tabiatnya seperti itu, kebiasaan tanpa disadari, tatanya pemotong plek, lep, plek, tangan kanan. Sama yang biasa minum dengan yang makan dengan dua tangan pakai garpu sama sendok. Lihat, nyaploknya dengan garpu pakai tangan kiri atau tangan kanan. Tanpa disadari. Ini adalah delay sebetulnya. Sebagai kalau orang kenal sunnah Nabi akan selalu menjaga yang demikian ini. Paling garpu hanya untuk motong tapi nanti pangan makannya dengan tangan tangan kanan. Hal-hal yang seperti ini kalau diperhatikan, nanti kebaikan yang lain juga bakal diperhatikan. Jadi karena kita membiasakan dari yang makro, nanti yang haram mudah untuk kita lakukan. Tadi disebutkan oleh bin Atta'ilah as dari bahwa kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilan Allah tidak ada yang namanya dosa kecil Allah ngerikan kalau Allah dengan keadilan Allah artinya dosa kecil yang kita lakukan artinya harus Allah menghukum kita Allah menghukumnya di mana di neraka tempat kemurkaan Allah. Jadi nggak ada. Jadi bagi ahli iman, jadi nggak akan membedakan dosa kecil atau gede. Pokoknya kalau dosa Allah murka, maka Allah akan menunjukkan keadilannya, akan menyiksaku dan itu sangat mengerikan. Tapi begitu sebaliknya, jika Allah memperlakukan kita dengan keutamaan Allah, dosa segede apapun, apapun Allah akan memaafkan. Allah akan ampuni. Allah memaafkan sehingga dengan dosa gede seperti apapun nanti Allah akan masukkan kita kepada keridoan Allah Subhanahu wa taala karena Allah memperlakukan kita dengan kemurahan Allah fadlihi. Nah, sekarang bagaimana kita agar sampai kepada keutamaan kemurahan Allah dan kenapa orang kok sampai kepada keadilan Allah? Jadi ada dua. Ada keadilan Allah, ada kemurahan Allah. Jika Allah memperlakukan kita dengan kemurahan, oh nikmat. Gak ada istilahnya dosa. Akan ditutup semuanya dosa ini. Tapi kalau Allah sudah memperlakukan dengan keadilannya, perhitungan satu demi satu, amal sebanyak apapun yang kita lakukan, oh, jadi kecil di hadapan Allah. Pernah ada orang disuruh masuk surga. Ini ada satu riwayat begini ceritanya. Nabi Muhammad menceritakan bahasanya ada orang disuruh masuk surga, masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Tapi orang itu mengatakan tidak, ya Allah aku masuk aku masuk surga dengan amalku karena aku beribadah puluhan tahun. Aku sudah beribadah banyak. Ya Allah aku akan masuk surga dengan amalku ya Allah. Disuruh malaikat menghitung, hitung hambaku itu. Dia sombong, dia akan masuk surga dengan amalnya. Hitung amalnya yang banyak itu dengan nikmat mata saja. Tak tanya ditimbang dengan nikmat mata jomplang. Nikmat matanya yang lebih berat. Setelah itu dia nyanyi, Ya Allah, aku akan masuk surga dengan rahmatmu. Kalau kita menghitung amal kita, eh, nggak ada apa-apanya dibanding nikmat mata yang diberikan kepada kita nikmat lidah yang diberikan kepada kita, nikmat pendengaran yang diberikan kepada kita, nikmat yang banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilan Allah, dengan dosa kita ini neraka ngeri itu. Tapi kalau sudah Allah memperlakukan kita dengan fadlihi, dengan kemurahan Allah, maka semuanya jadi indah. Lah sekarang bagaimana kita bisa sampai kepada fadli, kemurahan Allah? Dan kenapa ada orang sampai Allah memperlakukannya dengan keadilannya? Nah ini. Ada orang kalau sampai kepada fadlu kemurahan Allah ini adalah orang yang senantiasa berusaha bahwasanya berusaha untuk taat kepada Allah. Nah ini agar kita mendapatkan kemurahan Allah ini Pertama, kita berusaha agar kita bisa patuh dan taat kepada Allah. Ini terus. Dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwasanya untuk itu semuanya, kita tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali ada bantuan dari Allah. Jadi di saat kita ingin melangkah melakukan satu kebaikan, Kemudian atau kita menjauhi dari kemaksiatan, kita sandarkan bahasanya, aku tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali bantuan dari Allah. Aku tidak melakukan, tidak bisa melakukan rukuk sekalipun kecuali tidak dibantu oleh Allah. Aku tidak akan bisa bersedekah seratus ribu pun kecuali ada bantuan dari Allah. Kemudian, setelah orang itu diberi taufik oleh Allah bisa melakukan kebaikan atau bisa menjauhi kemaksiatan, yang pertama kali ada di dalam hatinya adalah rasa bersyukur yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memudahkan untuk kebaikan tersebut. Nah, ya. Dia langsung merasakan bahwasanya dirinya ini alhamdulillah aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Nah, ini ciri. Jadi apapun yang dilakukan disandarkan kepada Allah. Dan di saat dia melakukan satu kemaksiatan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini nah, orang yang mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan, maka dia langsung membalikan ini semua dari Allah. Dan di saat dia melakukan satu kemaksiatan, maka yang ada di dalam dirinya rasa takut, menyesal, aku telah melakukan dosa, aku akan kembali kepada Allah, aku takut Allah tidak mengampuni, aku takut Allah menghukumku. Merasa dirinya hina di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, maka setelah itu dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat seperti inilah maka or orang ini akan menemukan kemurahan Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan melihat hamba yang merendah ini Hamba yang tawaduk di hadapan Allah akan angkat oleh Allah. Allah akan mengangkatnya. Eh ini, kalau kita ingin mendapatkan kemurahan Allah adalah dengan cara itu. Semuanya dari Allah. Kekuatan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita bisa melakukan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Tapi orang yang akan diperlakukan dengan keadilan Allah ini akan terlihat. Di saat dia bisa melakukan kebaikan, <laughs> sombong dengan kebaikannya. Ujub hebat. Saya kan sudah Alhamdulillah sudah bisa tahajud 20 tahun, Senin Kemis 20 tahun, puasa Daud 15 tahun. Oh, apalagi ini. Saya jadi ustadz ini belum lama saja, alumni saya sudah alim-alim. Oh, Masya Lah, ini jadi rupanya dia itu di saat melakukan kebaikan nggak menyadari bahasanya siapa yang menggiring dia semacam itu. Siapa yang menjadikan anda bisa sholat? Lupa. Nah ini orang-orang yang semacam ini nanti akan diperlakukan Allah dengan keadilannya. Kesombong bisa melakukan kebaikan. Siapa yang memberikan tangan kamu? Siapa yang membangunkan kamu? Siapa yang ngasih makan kamu? Siapa yang ngasih kesehatan? Habis semuanya. Ayo hitung-hitungan. Di saat kamu bisa melakukan kebaikan, engkau sandarkan itu semua kepada dirimu sendiri, padahal yang memberi kekuatan adalah aku. Ayo hitung-hitungan, habis itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini, kalau orang biasa sombong dengan amal baiknya, merasa dia bisa melakukannya dari dirinya sendiri, lupa bahasa itu karunia dari Allah, maka di saat kepleset, dia akan mudah putus asa. Aduh, nggak mungkin diampuni oleh Allah. Aduh, habis Innahu la ya'as min rayah min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak akan orang putus asa dengan kelapangan Allah, karunia Allah, rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang putus asa itu kayak orang kafir. Sebabnya itu tadi. Karena semuanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia kepleset, lupa bahasanya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, yang menjadikan orang akan mendapatkan keadilan dari Allah diperlakukan dengan cara keadilan hitung-hitungan karena dia dengan Allah. Maka saat itulah dia Allah Allah akan membuat perhitungan dengan dia sehingga ketahuilah dosa sekecil apapun kalau mau dihitung oleh Allah tempatnya di neraka. Ngeri. Maka ini harus hati-hati. Kita jangan sampai kita ini dengan dosa-dosa kecil ini lalu Allah menghukum kita maka dari itu ayo kita belajar menata di saat kita bisa melakukan kebaikan, yang perlu kita hadirkan adalah menyadari bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita melakukan kemaksiatan, segera kembali kepada Allah. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jadi kaidahnya bahwasanya dosa sekecil apapun, jika kita sesat, dosa segede apapun, kalau kita menyesal, memohon ampun kepada Allah, Allah akan mudah untuk mengampuninya. Begitu sebaliknya dosa sekecil apapun, kalau ternyata kita tidak pernah minta ampun kepada Allah, tidak pernah menyesali dosa tersebut, maka jangan anggap selamat. Hukuman Allah sangat mengerikan. Setelah ini kita keluar, keluar dari majlis, tidak jangan sampai kita mengenengkan dosa kecil. Ah, cuman begitu aja. Ah, dosa kecil nanti wudhu juga beres rontok. Istighfar sekali, bebas. Ah, hati-hati. Kalau anda mengentengkan kayak begitu itu, mengentengkan dosa, itu artinya anda menantang Allah. Ya Allah hitung-hitungan saja dengan aku ya Allah. Kayak begitu. Jadi jangan sampai. Ini hati-hati biasanya justru di saat dibedakan ini dosa kecil, ini dosa besar, dosa kecil, besar, dosa kecil. Itu hanya pembagian saja berkenaan dengan beratnya, kemadaratannya kepada manusia, membuat kerusakan dengan manu, apa, menghilangkan kemaslahatan pada manusia. Tapi hakikatnya di hadapan Allah itu sama. Intinya sama, besar kecilnya dosa membuat Allah murka. Kalau memang orang cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dia tidak akan melakukan sekecil apapun dosa dia akan takut karena apa? Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan oleh Rasulullah jangan engkau remehkan dosa sekecil apapun barangkali engkau masuk neraka gara-gara itu. Begitu sebaliknya jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun barangkali engkau masuk surga gara-gara ini. Nah ini, maka di saat kita melakukan satu kemaksiatan yang perlu kita hadirkan nanti adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan siksa macam merenungi betapa besarnya hukuman dari Allah, seksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan begitu sebaliknya amal baik yang kita lakukan itu jika kita melakukannya harus kita hadirkan makna syukur kepada Allah, bahasanya ini dari Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu amal sekecil apapun dari kebaikan itu akan besar nilainya di hadapan Allah karena kita melakukan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti bagi orang-orang ahli iman sudah enggak ada beda. Ini dosa kecil gede, ketaatan apa saja. Jadi intinya mau saja melakukan ketaatan. Sehingga katakan man rohiba an sunnati falisa minni yang rohiba membenci sunnah nabiku bukan termasuk golonganku. Mohon maaf. Nabi Muhammad tidak senang membuang makanan. Makanya kalau makan jangan sampai ditinggal gaya nengrat. Sisakan sedikit di piring. Allah. Nabi Muhammad nyuruh ngabisin, ini suruh nyisain. Ini gaya nengrat. Orang kerajaan kan harus begitu. Kalau makan disisakan, menunjukkan bahwasanya kita ini orang yang cukup. Eh, ngelanggar Nabi Muhammad tinggalkan. Kalau makan tolong, jangan terlalu banyak ngambilnya. Setelah itu lo tolong dibersihkan. Jangan ninggal satu satu nasi pun. Ini kadang-kadang dilalaikan begini. Makan di disisakan gaya gaya ningrat. Ini. Wah, wow, nyisa. Ndak, habiskan. Ngambil jangan banyak-banyak, maka dihabiskan. Makanya kalau di tempat di pesantren, kalau ada orang makan, ada sisa makan, tolong jangan sampai ada mencuci tangan di talam. Nanti takut tidak bisa dimakan lagi. Karena apa? Membuang satu nasi itu ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, tolong kalau makan dihabisin, habisin, habisin, tidak usah gaya-gayaan, dipotong separuh. Ada orang punya kebiasaan karena tidak pernah terdidik dengan sunnah Nabi. Motong ini separuh dibuang, ini separuh dibuang. Makan nasi ya sampai dijak Allah. Pasti ini tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiskan. Ini salah satu contoh saja, salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan, lebih mengikuti gayanya orang yang ada di tempat yang tidak kenal Nabi Muhammad. Mulai dari minum dengan tangan kiri, gaya makan berdiri, suruh makan nggak ada kursinya. Ayo, bagaimana caranya? Adanya di mana? Di film-film tuh sambil makan ngomong berdiri. <laughs> Ini sunnahnya siapa? Kan begitu. Ini hal-hal sepele itu kadang-kadang kita lupakan. Kalau sudah mengelupakan yang sepele, nanti bakal membesar, menjadi biasa, tidak kenal sunnah Nabi. Kalau sudah tidak kenal sunnah Nabi, sehingga bisa masuk kepada orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi. Kalau sudah orang tidak senang dengan sunnah Nabi, maka nanti jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita hadirkan, bahwasanya jangan membeda-bedakan antara dosa kecil di saat kita berhadapan dengan Allah kecil sekalipun itu dosa kecil ketahuilah kalau Allah ingin menghukum kita maka itu adalah sudah sangat mengerikan sedetik di neraka tidak enak <laughs> kena nyes setelika saja nggak ada semenit dinyes sama setrika nggak ada satu menit tuh nyes gitu ah panasnya luar biasa apalagi masuk neraka satu menit uh satu jam dua jam Jangan mengentengkan. Lah saya di neraka satu tahun kan nanti kan diangkat juga. Satu tahun di neraka. Ada orang soleh tergoda urusan syahwatnya. Ada seorang wanita datang kepadanya untuk mengajak melakukan zina. Dia pengen melakukan zina. Diambil lilin. Kalau kamu sudah bisa bertahan satu jam, wahai cemariku, maka ayo lakukan zina. Dibakar nih. Hah? Rupanya tidak kuat. Tidak jadi. Dibakar lagi, datang lagi bagi Artinya apa? neraka lebih panas dari ini. Coba kita berani seperti itu. Di saat kita ingin melakukan kemaksiatan, ambil api, masukkan jemari. Satu jam. Hah, kalau kau kuat satu jam, ayo makan yang haram. Satu jam. Ini. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah benar-benar mengangkat kita sebagai ahli taubat sudah kalau memang kita sudah menjadi ahli taubat, kita mendapatkan gelar mahbubiyah. Allah akan mencintai kita. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan menghukum kita Yang ada adalah karunia, kemurahan, pengampunan, kasih sayang dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah puncak harapan, impian dan cita-cita kita di dunia yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bil amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ghfirna wa la takhdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa astina wa tuhtir alaina innaka ala syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ampuni dosa kami yang besar dan yang kecil ya Ya Allah berikan kepada kami keinsyafan ya Allah bahwa semua dosa menghadirkan murkamu dan jadikan hati kami menginsapi bahasanya murkamu sangat mengerikan ya Allah agar kami senantiasa jauh dari kemaksiatan ya Allah ya Allah siapapun dari kami ya Allah ampuni kami tanpa terkecuali Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa kami. Ya Allah. Kami takut kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Sebab yang meninggal sebelum kau ampuni di dunia akan kau hukum di akhirat. Maka ya Allah, perlakukan kami dengan keutkaruniamu, ya Allah. Jangan perlakukan kami dengan keadilanmu ya Allah. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah nikmat yang telah kau berikan kepada kami amat banyak. Tidak sebanding dengan amal kebaikan yang kami lakukan. Belum lagi kami sering melakukan dosa ya Allah. Sungguh jika kau memandang kami dengan keadilanmu maka tempat kami di neraka ya Allah. Tapi pandanglah kami dengan kasih sayangmu Pandanglah kami dengan rahmatmu Pandanglah kami dengan karuniamu ya Allah Sehingga sebesar apapun dosa kami akan kau ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Ya Allah berikan kepada kami ya Allah Penyesalan akan dosa-dosa kami Mudahkanlah kami untuk mentafakuri dosa-dosa kami Agar kami bisa menyesal Dan setelah menyesal kami bisa bertobat yang sesungguhnya kepadamu Dan ampuni dosa kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Yang sakit sembuhkan Yang meninggal ampuni Yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah Jagalah iman kami, akidah kami Jagalah iman kami, akidah kami Jagalah iman kami ya Allah dan akidah kami Wujudkan ya Allah Wujudkan ya Allah Wujudkan keistiqomahan pada diri kami ya Allah Di dalam melakukan kebaikan Yang hadir di tempat ini ya Allah Jadikan hati mereka senantiasa berikrar ya Allah bahwa berikrar akan senantiasa menghadiri tempat yang mulia dan mudahkanlah mereka ya Allah yang biasanya hadir lalu tidak hadir ya Allah sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami yang hadir kepada mereka yang biasa hadir lalu tidak bisa hadir dan yang belum hadir ya hadirkan ke tempat yang mulia ini berkailah tempat ini berkailah yang hadir muliakan tempat ini muliakan yang hadir ya Allah dan jadikan semua yang hadir adalah orang-orang pilihanmu ya Allah ampuni dosa mereka jangan sampai mereka pulang kecuali telah kau, kau berikan kepada mereka segala yang mereka inginkan ya Allah segala cita-cita mereka yang baik ya Allah dan yang bercita-cita jelek-jelek ya Allah Bercita berharapan buruk ya berharap buruk ya Allah cita-citanya tidak mulia maka rubahlah menjadi cita-cita yang mulia ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ketulusan keikhlasan dalam amal kami kirimkan kepada kami orang-orang tulus ya Allah kami punya hajat banyak hajat banyak ya Allah kirimkan kepada kami orang yang tulus ya Allah orang yang tulus ya Allah kirimkan pasukan-pasukanmu ya Allah untuk perjuangan kami dakwah kami ya Allah kami ingin ya Allah, kami ingin ya Allah, kami ingin kau muliakan ya Allah sebagai orang-orang yang mengangkat syiarmu ya Allah, ingin mengangkat dakwah kepadamu ya Allah. Ya Allah kami ingin ya Allah dengan media-media yang saat ini tersebar di mana-mana, kami ingin mempunyai ya Allah, kami ingin mempunyai media-media yang bermanfaat ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah dan jadikanlah kami pejuang-pejuangmu yang sesungguhnya ya Allah. Radio, televisi dan lainnya ya Allah. Mudahkanlah untuk kami ya Allah dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus ya Allah, ahli surga, ahli surga ya Allah yang bakal membantu membantu kami ya Allah Engkau sungguh maha kuasa Engkau maha kuasa ya Allah Dan berikan keikhlasan kepada semua yang membantu masjid ini Yang membantu pesantren kami ya Allah Membantu pesantren ya Allah Membantu pesantren berikan keikhlasan ketulusan Semua yang menyumbang baik menyumbang dengan tenaga Menyumbang dengan harta atau menyumbang dengan pikiran Angkat derajat mereka Muliakan keluarga mereka Jaga mereka semua ya Allah keturunan mereka Sehingga menjaga mereka menjadi keturunan yang kau Yang kau cintai Keturunan yang bakal membahagiakan mereka di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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi